Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Yang mana matan Lum'atul I'tiqad karya seorang imam ahli sunnah yaitu Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahmatullahi alaihi Kemarin yang kita bahas dan kita baca adalah potongan daripada ucapan Al-Imam Al-Auza'i. Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Nah, siapa yang masih ingat ucapannya? Tolong dibacakan dengan bacaan yang lantang, keras dan jelas, lancar ucapan Imam Al-Auza'i rahmatullah alaih. Na barakallahu fikum tafaddal al-akh tafaddal. Naam ahsanta barakallahu fikum antum. Ayo bismillah. Ayo naam. Tafadhal. Sudah belum antum? Belum? Mudah sekali ini ya. Antum hafal? Antum hafal antum ah? Ayo bismillah. Santai aja. Qala Imam Auza'i. Naam barakallahu fikum. Antum tafadhal. Naam ahsan. Antum sudah hafal Mas? Nah, antum ah, tafadhal. Naam ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasannya Syekh Saleh Fauzan mengenai ucapan yang sangat bagus dan juga dorongan motivasi kepada kita semuanya agar meniti jejaknya para salaf dan meninggalkan pemikiran-pemikiran orang-orang belakangan yang berseberangan dengan dalil. Antum kalau dituntut dalil itu jangan datangkan fatwa ulama atau ucapan ustadznya atau ucapan syekhnya. Dalil itu kalau Allah, kalau Rasul. Paham ya? Semua ilmu selain Al-Qur'an, Sunnah dan ilmu hadis itu menyibukkan semuanya. Ilmu filsafat menjerumuskan dalam kesesatan. Ilmu mantik, ilmu kalam menghancurkan apa? pemikiran yang semula murni dan kokoh di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah itulah ilmu yang paling bermanfaat ada pantun yang sangat bagus itu ya. Pantunnya apa itu? Kullul ulum siwal Qur'ani mashghalatun illal fikha Apa itu? Illal haditsa wa illa fikha fid dini. Kemudian apa? Al ilmu maka nafihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatini. Artinya apa? Semua ilmu selain Al-Qur'an dan ilmu As-Sunnah itu menyibukkan. Paham ya? illal haditsa wa illal fiqha fid din. Paham ya? Kecuali ilmu hadis dan ilmu memahami dalam masalah agama. Al ilmu maka nafihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada ucapan qala haddatsana fulan, haddatsana alan, ilmu hadis. Wa ma siwa dzalik atau wa ma siwa dzaka waswas syayatin. Adapun selain itu hanya bisikan syaitan. Paham ya? Jadi kalau ingin mempelajari Na'am barakallahu fikum, ilmu yang benar, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ilmu syar'i. Ilmu dunia antum tinggal lihat nanti bisa sendiri. Paham ya? Tapi ilmu akhirat harus kita cari, harus kita upayakan, harus kita terapkan. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi dia tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah halaman 59 bagian paling bawah itu Famadana anna hadzal kalama lam yakulhu as-salafus salih fi hadzal bab. Selama ucapan ini tidak diucapkan oleh para pendahulu kita yang saleh dalam bab ini bab apa? Bab al-asma was sifat, bab seputar asma wa sifat, fa'lam annahu batil. Ketahuilah bahwasanya itu adalah batil. Jadi ketika para salaf tidak membicarakan Allah taala kan turun ke langit dunia kapan? Setiap malamnya kapan? eh, ketika menjelang sepertiga malam terakhir setiap harinya. Paham ya? Kemudian muncullah oknum-oknum orang belakangan mengatakan yang turun itu bukan Allah katanya. Yang turun malaikatnya, yang turun untuk utusannya. Nah, kita katakan selama ucapan tersebut tidak diucapkan oleh para salaf tinggalkan. Itu ucapan batil. Yang turunnya benar-benar Allah taala. Paham ya? Maknanya apa? Turun yang hakiki yang layak eh, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagaimananya wallahu a'lam. Selesai. Ahlus sunnah seperti simpel sebenarnya. Kalau bagaimana turunnya wallah alam. Maknanya apa? Turunnya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Caranya gitu ya, jangan sampai keliru. Kata beliau, wa in tuzunyina bil alfat walaupun dihias-hiasi dengan lafaz wa hasanat nutqu dan bagus juga apa ucapannya. Fala ta'ba bihi, jangan pedulikan ucapan tersebut madama annahu mukhalifun li hadis salafus salih. Selama ucapan tersebut berseberangan menyelisih petunjuk para salaf tinggalkan. Katanya sunni salafi. Salafi itu men mencontoh siapa? Mencontoh para salaf. Para salaf itu siapa? Sahabat, tabi'in, asbal tabi'in. Jadi kalau mencontoh para salaf ya kembali ke sana, bukan kembali ke orang belakangan. Paham ya? Ini bagus sekali nasihat ini ya. Nah barakallahu fikum selama menyelisih petunjuk para salaf yang mana para salaf ah, sandarannya akurat Al-Qur'an dan Sunnah tinggalkan. Wa hadza yantabiq ala ilmil kalam wa ilmil mantiq alladhi nam nam zawaquhu wa zakhrafuhu Allah musta'an wa samauhu barahin akliyah wa qawaid yakiniyah ila akhir ma yaqulun Allah musta'an kata beliau kata beliau sini ini terterapkan kepada apa ilmu kalam. Ilmu kalam jelas bukan ilmu para sahabat. Ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Jadi kalau antum sekarang mungkin pernah dengar orang kuliah jurusan apa filsafat, hati-hati. Kebanyakan orangnya kalau nggak dikasih taufik bingung, kepalanya pusing. Mikirkan perkara yang tidak pernah dipikir oleh para salaf. Membicarakan, membahas pembahasan yang tidak pernah dibahas oleh para salaf. Itu ahlu kalam, ahlu mantik, ahlu filsafat la yashfi alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu kalam itu la yashfi alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang sakit dan ilmu yang tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang sakit semakin parah, yang haus tambah haus. Itu ilmu kalam. Paham ya? Ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu sadarannya biasanya akal, ilmu mantik, paham ya? Ilmu filsafat, hati-hati. Karena anak pernah ditunjukkan Ditunjukkan maksudnya di dalam artikel itu ya barakallahu fikum dan juga dijelaskan saat itu ketika nah belajar di Yaman. Nah, jadi ilmu kalam itu terkadang mereka membahas perkara yang tidak perlu dibahas. Mulai dari orang megang sendok, namanya Atau ketika dia mengambil makanan, kemudian dimasukkan mulutnya, itu masih dibahas itu. Sebenarnya apakah benar-benar yang masukkan itu manusia itu sendiri atau kekuatan yang muncul dari dalam itu loh. Apa <laughs> maksudnya? Nah, kata mereka kalau benar-benar manusia itu sendiri, nggak mungkin manusia bisa mengangkat makanan tersebut tanpa kekuatan yang muncul dari dalam katanya. Paham ya? Jadi kemungkinan besar itu kekuatan dalam kemudian terlampiaskan masuklah kepada tubuh manusia tersebut akhirnya nah gitu. wajang lebar itu. Itu ilmu kalam hati-hati. Ilmu filsafat bisa membuat orang stres, orang bingung. Paham ya? Jadi cukupkan dengan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ini bagus sekali nasihat beliau ya. Nah, yaitu ilmu kalam, ilmu mantik yang mereka hias-hiasi yang mereka apa? Nah barakallahu fikum perindah dan mereka namakan dengan barohin akliyah dalil secara katanya secara logika katanya wa qawaid yaqiniyah dan kaidah-kaidah yang yakin katanya ila akhiri ma yaqulun sampai pada apa perkara yang mereka ucapkan Allah musta'an fala taltafit ilaih jangan menoleh kepadanya kaifa tu'adil qawaidul mantiq wa al kalam bi kalami rabbil alamin bagaimana orang tersebut kok membanding-bandingkan kaidah mantik ilmu kalam dengan apa? Ucapan Rob alam semesta. Kok berani membanding-bandingkan? Jadi hati-hati ya. Nah, belajar usul, belajar mustalah, belajar bahasa Arab jangan dipakai untuk nentang dalil. Paham ya? Kalau sudah berani nentang dalil sesat. Hati-hati. Nah, karena dalil itu diikuti bukan untuk diten ditentang. Wa man faraqad dalil apa? Dalla an sawa'is sabil kata al-Imam Ibnu Qayyim al dalam kitab Madarijus Salikin. Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ada dalil kok diselisih, sesatnya, ya. Paham ya? Dalam masalah dunia apa contohnya? Pelangnya arahnya kalau Malioboro ke arah barat misalkan. Eh, dia dari Prambanan sana mau ke Malioboro. Arahnya ke pelangnya ke barat. Dia malah ke timur terus sampai Surabaya. Sesat enggak kira-kira? Sesat. Paham ya? Itu namanya dalil Dalil itu apa sih definisinya? Ma yursidu ilal matlub. Dalil itu adalah ma yursidu ilal matlub. Sesuatu yang bisa mengarahkan kepada apa yang dia inginkan. Paham ya? Jadi kalau ada dalil ya diikuti. Masalah dunia aja gitu kan, arahnya ke barat ya ke barat. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Dalil kalau dalam Al-Qur'an Sunnah, halal ya halal, haram haram. Jangan dibantah dengan ilmu usul, jangan dibantah dengan kaedah fikih, jangan dibantah dengan ilmu salah Jangan dibantah dengan bahasa Arab. Dalil itu sudah bisa dikatakan harga mati. Kenapa harga mati? Karena dalil Al-Qur'an was sunnah kita bela sampai meninggal dunia kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Naam wa kalam rasul wa kalam Salih. Bagaimana orang tersebut malah banding-bandingkan kaidah mantik, kaidah ilmu kalam dengan apa? Dengan ucapan Rabb alam semesta dan ucapan Rasul serta ucapan para Salaf saleh. Kaifa adil hadza bihadza? Bagaimana dia malah membanding-bandingkan yang ini dengan ini tidak akan apa? Tidak akan ada titik temunya. Jadi kalau kita ingin mempersatukan perselisihan yang ada, kalau kita perhatikan banyak orang berselisih ya. Yang ini ngaku ahlu sunnah, ini ngaku sunni salafi, yang sana ngaku apa? Ngaku na'barakallahu fikum jamaah eh, ansarullah, paham ya? Sana jamaah apa? Jamaah daulah dan semisalnya kalau ingin bersatu itu bisa. Tapi kita harus memiliki apa? Titik temu yang paling inti, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau belum mau diajak ke situ nggak akan bersatu. nggak akan. Perselisihan tetap terjadi terus. Paham ya? Walaupun ini jenggotnya panjang, berjubah, pakai surban juga, masya Allah. Yang sana juga sama, kok beda ya? Kok bisa nggak bisa bersatunya? Karena nggak mau kembali kepada Al-Quran Sunnah. Kembalinya kepada apa? Hawa nafsu. Kembalinya kepada per individu. Nanti kalau sudah didatangkan dalil alasannya, ini kan perkara khilafiyah. Ini kan perkara cabang. Ini kan ada istiadat ulama, paham ya? Seharusnya tidak demikian. Kalau dalil itu sudah usah lawan sudah. Kalau kita melawan dalil itu bagaikan apa kemarin? Gunung ditanduk, paham ya? Kalau misalkan ada orang nanduk gunung bagaimana? Hancur enggak tanduknya? Hancur. Dalil dari lawan. Barakallahu fikum na'am. Ikhwana fi din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullahi alaih bagian atas itu beliau menukilkan kalam seorang imam juga qaulul Imam Al-Adrumi fi hadzal bab pada bab masalah ini masalah perdebatan asma sifat wa qala Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrumi li rajulin takallama bi bid'atin wa da'an nas ilaiha nah barakallahu fikum berkata al-Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrumi kepada orang yang dia berbicara dengan kebid'ahan dan mengajak manusia untuk mengikuti kebitahannya. Paham ya? Mengajak manusia untuk mengikuti apa? Kebitahannya. Nah, kita lihat bawah itu biar tambah jelas. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, Muhammad bin Abdurrahman Al-Atrumi, hakada sumia, seperti inilah dinamakan. Qala li rajulin yunadhiruhu 'inda al-khalifah al-wasiq Ibn Mu'tasim Al-Abbasi. Penting ini. Saat itu dia berkata kepada orang yang mengajak debat dia. Paham ya? Jadi ahlu sunnah melawan ahlu bid'ah. Debatnya di mana? Debatnya di hadapan di depannya khalifah pemimpin Al-Wasik. Saat itu pemimpinnya khalifahnya Wasik bin Mu'tasim Al-Abbasi. Paham ya? Naam. Li'annahu fi ahdil ma'mun dhaharat bid'ah al-qaul bi khalqil Qur'an bi ta'sil Mu'tazilah. Allah musta'an. Karena saat itu ketika di zaman Ma'mun, zaman khalifah Ma'mun, nampaklah muncullah bid'ah ucapan yang mengatakan apa? Al-Qur'an itu makhluk. Nah, bid'ah Nah barakallahu fikum ucapan yang mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk muncul kayak gitu saat itu. Allah mustahil. Sampai-sampai Imam Ahmad disiksa kan? Nah barakallahu fikum sebabnya karena apa? Sebabnya karena saat itu khalifahnya pemimpinnya memaksa rakyat sipil. Rakyat sipil dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad gak mau. Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran kalamullah khairu makhluk. Minhu bada wa ya'ud. Gak mau dipaksa. Beliau dicambuk, disiksa, pingsan, bangkit lagi, dipenjara. Masya Allah, kokohnya luar biasa Imam Ahmad. Imam Ahmad, Imam Ahmad Sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kita ketika kalau kita bandingkan dakwah kita bagaimana? Kita belum ada apa-apanya. Walhamdulillah walaupun kita nggak mengharapkan, tapi belum ada apa-apanya. Kita nggak pernah dipenjara, nggak pernah dicambuk, ya nggak, nggak pernah disiksa. Bersyukur barakallahu fikum Nah ini Imam Ahmad contoh Kokohnya luar biasa, disambut, disiksa, dipenjara hingga pingsan. Beliau tetap mengatakan Al-Quran, kalamullah khairu makhluk. Masya Allah, luar biasa ya. Kuatnya beliau, na'am. Kita lihat lagi. Dikarenakan saat itu di zaman makmun muncullah kebitahan, yaitu bid'ah al-qaul bi khalqil Qur'an bi ta'sil Mu'tazilah, yaitu ucapan mengenai apa? Al-Qur'an itu makhluk karena terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Ingatnya, ingat Mu'tazilah ini pentolannya siapa? Pemimpinnya siapa Mu'tazilah ini? Antum? Wasil Atha Al-Ghazzal. Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Itu Mu'tazilah hati-hati. Fa Na'am barakallahu fikum. Na'am. tabannaha al-ma'mun kama tabanna khairuha. Min al-umur allati tahammalaha wallahu musta'an. Akhirnya apa? Ma'mun membangun sebagaimana yang lainnya juga membangun pemikiran tersebut ya, membangun di atas pemikiran Mu'tazilah. Nah, dari perkara-perkara yang ada. Wallahu lakin min akhtariha fitnatul qaul bi khalqil Quran. Tapi yang paling bahayanya adalah fitnah ucapan apa? Ucapan yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk itu paling bahayanya. Karena hampir semuanya ketakutan saat itu. Karena kalau nggak mau mengatakan di penjara gitu loh. Paham ya? Nah, ada imam ahlus sunnah yang mereka nggak kuat dengan sambukan. Nah, kita lewati dulu ya. Imam Ahlu Sunnah, beberapa imam mereka nggak kuat dengan sambukan, dengan siksaan, mereka minta udur di hadapan Imam Ahmad. Paham ya? Merasa malu gitu loh istilahnya ya, karena nggak kuat dengan tambukannya ngeri, tambukan siksaan, tapi mereka menggunakan apa? Tauriah. Menggunakan tauriah dipaksa. Al-Qur'an makhluk atau bukan? Nah, kemudian di antara mereka menghitung jari jemarinya. Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, hadil arba'ah makhluk, katanya. Paham ya? Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, empat-empatnya ini makhluk. Maksudnya jari jemarinya maksudnya ini. Makhluk bukan dari jemarinya ini. Makhluk. Tapi imamnya memahaminya, oh berarti sudah mengatakan makhluk. Selamat dia. Namanya Tauriyah namanya. Tauriyah itu dia mengucapkan sesuatu ucapan yang dia inginkan lain, yang dipahami oleh pendengar lain. Namanya Tauriyah. Seperti kisahnya siapa, tanah yang lain. Ibrahim alaihissalam. Ketika berjalan dengan istri beliau Sarah terkenal saat itu istri beliau cantik Sarah ini ya. Nah, barakallahu fikum, berjalan ternyata apa? Dihadang oleh raja yang bengis dan juga jahat. Raja ini nggak ingin kalau ada perempuan cantik jalan sama orang lain. Paham ya? Kisahnya dengan semakna seperti itu ya. Akhirnya Ibrahim tanya, "Man hati ya Ibrahim?" Dengan semakna, "Siapa ini yang perempuan berjalan bersama wa Ibrahim?" Apa kata Ibrahim alaihissalam? hati. ukhti." Ini adalah saudariku. Benar nggak? Saudariku seiman benar nggak? Walaupun istrinya, saudariku seiman maksudnya. Yang dipahami raja tadi, udah kalau cuma saudaranya nggak masalah, nggak jadi temburu dia. Maksud syahidnya ini apa? Taurinya. Taurinya itu dia mengucapkan ucapan yang dia inginkan lain, yang dipahami orang lain lain. Paham ya? Itu diperbolehkan terkadang diperbolehkan amar barakallahu fikum. Terutama dalam peperangan atau yang semisalnya. Ikhwan fi din azza wa jalla kita lihat dikit lagi. Lakin min akhtariha fitnatul qaul bi khalqil Qur'an wa ta'dhimih lil a'immah dan juga penyiksaan terhadap para imam saat itu. Penyiksaan terhadap para imam saat itu. Karena apa? Karena kalau enggak mau mengucapkan di disiksa, dipenjara, ditampuk. Imam Ahmad hingga pingsan berkali-kali ya, Imam Ahmad. Nah, barakallahu fikum karena di balik Imam Ahmad itu ribuan manusia nunggu gitu loh. Bagaimana Imam Ahmad mau mauqifnya? Tapi ternyata beliau Masya Allah sampai di penjara, disambut pingsan, tetap mengatakan Al-Quran kalamullah. Hingga datanglah khalifah berikutnya, baik khalifahnya. Paham ya? Kemudian dibebaskan, diberikan kemuliaan. Akhirnya manusia semuanya menyaksikan Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad. Sampai sampai muncul ucapan apa? Nasarallahu hadzal din bi imamain. Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan sebab dua imam. Pertama Imam Ahmad fil mihnah, yang kedua apa? Imam Abu Bakar fil riddah. Itu ungkapannya ma'ruf itu ya. Nasarallahu hadzal din bi imamain. Al-Imam Ahmad al mihnah wal Imam Abu Bakar Firidah. Artinya apa? Allah Taala menolong agama ini dengan sebab dua imam. Pertama, Imam Ahmad ketika mihnah, mihnah itu fitnah di khalqil Quran. Kokohnya luar biasa. Yang kedua, Imam Abu Bakar ketika riddah, banyak orang murtad. Setelah Rasulullah meninggal dunia, banyak orang murtad, enggak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar hingga mereka mau mengembalikan, nah hingga mau mereka kembali kepada jalan yang benar menunaikan zakat. Mahum soal ini ya. Naam, luar biasa kisahnya. Ewa, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum wa qatlihi li ba'dihim lamma lam yastajib lamma lam yastajibu lah wa min haula rajulun syekhun kabir. Naam, Allah musta'an. Kata beliau contohnya juga sampai terjadi pembunuhan sebagian mereka Nah barakallahu fikum karena mereka tidak mau memenuhi keinginannya. Paham ya? Nah, disuruh Al-Qur'an makhluk, enggak mau dia. Al-Qur'an kalamullah. Sambo, siksa, bahkan dibunuh. Nah, barakallahu fikum wa min haula rajulun syekhun nam syekhun kabir. Di antara mereka ada salah seorang yang dia itu orang tua. Ada juga orang tua disiksa juga di situ ya. Nah, barakallahu fikum. Wa laqad dzakara Az-Zahabi fi Siyar A'lamun Nubala. Nah ini, Imam Zahabi kitabnya ma'ruf ini ya. Siyar A'lam An-Nubala. Siar Alam Nubala kita bagus sekali tentang sejarah. Kalau punya harta, punya uang beli. Paham ya? Bagus sekali cetakannya tergantung Mesir atau Saudi. Cetakan Saudi tebal, bagus. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kokoh dan kuat. Cetakan Mesir ada yang tebal juga cuman murah harganya. Dan biasanya jilidannya kurang kuat. Paham ya? Jadi kalau beli kalau ada harta, ada uang yang beli yang cetakan Saudi. Bagus sekali. Siar Alam Nubala, sejarah Nah, barakallahu fikum. Imam Zahabi menyebutkan dalam kitab Siyar Al-Nubala al kisah kisah tersebut. Walam yusammi syekh tapi tidak menyebutkan apa? Nama syekh. Paham ya? Namanya siapa yang sebutkan. Kalau tadi kan disebutkan Al-Adrumi tadi ya. Yaqul syekhun min a'minan. Syekhun min Udunah. Udunah nama tempatnya. Ada salah seorang syekh dari Udunah Ismu Balad suatu negeri. Nah, dari salah salah satu kampung atau negeri, dakhala 'alal wasik saat itu masuk ke nam ke Khalifah Watik wa indahu ra'sul fitnah Ahmad ibn Abi Duat ini. Pemimpin fitnah saat itu namanya Ahmad. Paham ya? Ahmad bin Abi Duat ini kurang ajar kali. Paham ya? Ahmad bin Abi Duat ini dia pemikirannya Mu'tazilah dia. Nah, dia suka mengganggu Imam Ahmad. Paham ya? Imam Ahmad bin Hanbal maksudnya ya. Kita lihat nanti ya. ala alladhi adan nas ba'da Bishr al-Mirisi. Nah, Bishr al-Mirisi ini juga termasuk tokoh Mu'tazilah juga. Paham ya? Yang senantiasa menggembor-gemborkan Al-Qur'an makhluk. Paham ya? Dilanjutkan oleh si Ahmad bin Abi Duat ini. Nah, barakallahu fikum. Adan nasa bihamlihim ala hadal kufur. Mengganggu manusia, mengajak manusia untuk apa? Untuk ikut di atas kekufuran ini, mengatakan Al-Qur'an makhluk. Allahul musta'an. Fa'atallahu bihadal syekh fakhasamahu Kemudian Allah Taala datangkan dengan syekh ini dan mendebatnya indal wafiq mendebatnya di hadapan imam, di hadapan khalifah al-wathiq bihadil munadharah dengan perdebatan ini allati dzakara asy-syekh tarfan minha yang syekh menyebutkan secuplik atau potongan daripada kisah tersebut. Kesimpulannya para fiikum hafizakumullah, kisah yang akan kita baca nantinya adalah perdebatan yang sangat luar biasa antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah mengenai apa? Mengenai asma wa sifat. Paham ya? Nasallaha assalamata wal afiyah. Kita tutup dengan yang terakhir ini. Bismillah, siapa? Abu Hasan Al-Maghribi. Abdul Hasan Al-Maghribi, bukan Al-Maghribi ya. Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Ma'rib. Aslinya Abdul Hasan Al-Ma'ribi ini di Mesir dulu. Aslinya Abdul Hasan Al-Misri. Tapi ya, ma'rifnya gitu ya. Cuman karena di sana dia mengasuh salah satu pondok di Ma'rib. Ma'rib itu Yaman. Nah, dikenal dengan nah, kota Sabak karena kata mereka sejarahnya di sana itu dulu kerajaan Ratu Sabak. Paham ya? Nah, untuk mengenai keadaannya, dia bersama orang-orang ashabul jam'iyat wal mu'asasat bersama orang-orang pengekor yayasan dan juga bahkan apa? Nah barakallahu fikum nah, bersama orang hisbiun yang ada mengenai pembolehan televisi, gambar makhluk bernyawa atau yang semisalnya. Dan pembelaannya sangat luar biasa terhadap orang-orang hisbiun atau yang semisalnya. Dulu ketika zaman Syekh Mubin masih hidup, tidak berani menampakkan kehisbiannya. Tapi begitu Syekh Mubin meninggal, dinukilkan termasuk kalam yang sangat jelek muncul dari Abu Hasan Al-Ma'ribi ini, Ucapan bahasanya apa? Zahaba zamanul khauf. Telah hilang, telah pergi waktu-waktu yang menakutkan. Karena saat itu ketika Syekh Mukbil masih hidup, orang-orang Hizbiyun takut itu loh. Kenapa takut? Begitu muncul dipatahkan langsung. Paham ya? Muncul tanduknya, patah tanduknya. Maksudnya bagaimana? Ada orang Hizbiyun muncul di langsung ditahdir, diperingatkan Syekh Mukbil bin Hanil Wadi. Begitu meninggal, langsunglah di saat itu perpecahan sangat luar biasa yang pro mengikuti Abu Hasan Ma'arib ini menjadi apa? Salah satu barakallah dalam artian menjadi dua, dua bagian. Yang sini pro Abu Hasan maarib yang sini tetap mengikuti apa? jejaknya Syekh Mubin bin Hadil Wadi. Saya bersama Syekh Yahya saat itu dijadikan apa? khalifah setelahnya ya. Nah, barakallahu fikum akhirnya berbondong-bondong yang pro dengan Abu Hasan maarib ini pergi ke Ma'arib hingga saat ini. Paham ya? Orang Indonesia banyak di sana orang Indonesia. Paham ya? Yang termakan subatnya. Intinya ini termasuk ashabul jam'iyat wal muassasat? Apakah dia termasuk kalangan al-sunnah secara global, bukan termasuk kalangan al-sunnah, tapi masuk dalam kategori, orang hizbiyun, orang-orang apa ashabul jam'iyat wal muassasat? rasulullah assalamu alaihi wa alhamdulillah alamin.